Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fiik. bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan asabahullah. Sekarang kita akan masuki atau masih pembahasan seputar apa? Nah, barakallahu fiik seputar al qadha wal qadar. Maksudnya apa barakallahu fiik? Maksudnya kesimpulan yang kita baca kemarin adalah disyariatkan berhujjah dengan takdir itu kalau ditimpa apa? Musibah atau ketika melakukan maksiat ditimpa musibah. Adapun ketika berbuat kemaksiatan, kemudian dia berhujan takdir haramun, haram, tidak diperbolehkan. Bagian atas itu qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, qala Allah Ta'ala wa Ta'ala berfirman, alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul." Tujuannya kenapa tujuannya? Agar manusia itu tidak punya alasan lagi. Paham ya? Nah, tidak punya hujah lagi nah, setelah diutusnya para rasul. Setelah diutusnya para rasul, kok mereka mau ngeyel, mau, mau banyak alasan nggak bisa lagi. Karena sudah apa? Ditegakkan hujah di hadapan nama manusia tersebut. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan tabahullah lamma dzakarallahu man lamma dzakarallahu min dzikri awal Lamma dzakarallahu min dzikrin minar rusul fi qaulihi tatkala Allah Ta'ala telah menyebutkan penyebutan tentang apa para rasul di dalam perkataannya inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wa nabiyyin ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wa isa wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman wa atayna daud az-zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika Wa Allah Musa taklima rusulan mubashirin wa ni alla yakuna lin 'ala Allah hujjatun ba'da rusul itu syaitnya Itu para rasul yang mereka diutus untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan agar apa? Agar manusia tidak punya alasan lagi. Paham ya? Agar manusia tidak punya alasan lagi, wah belum ada utusan yang sampai pada kami, ada alasan lagi sudah. Dulu ketika dakwah ngayel, nolak, bantah, bangkang. Eh? Itu nggak ada alasan lagi setelah datangnya para rasul. Dakarul hikmah fi irsalir rasul wa inzal kutub. Kemudian Allah telah menyebutkan hikmah, tujuan dibalik utusan para rasul dan juga diturunkan kitab-kitab tersebut. Simak baik-baik. Wa hiya qat'ul ma'dhirah. ibad yaitu memutuskan alasan-alasan dari hamba-hamba li Allah yahtajju bihi wa yaqulu agar mereka tidak berhujjah dan seraya berkata ya rabbana ma min man yanhana man yuhadziruna al ma'asi penting ini tujuannya kenapa diturunkan para rasul eh, diutusnya para rasul dan diturunkan kitab kita untuk memutus memutus alasan-alasan dari kalangan hamba-hambanya agar mereka tidak berhujjah dan mengatakan wahai Rabb kami belum datang kepada kami orang yang melarang kami dan orang yang peringatan kami dari kemaksiatan. Man yubayyin lana ma huwal khair, belum datang kepada kami orang yang menjelaskan kepada kami apa itu kebaikan, wa ma huwa syarr dan apa itu kejelekan. Eh, ini tujuannya eh barakallahu untuk memutus apa? alasan-alasan tadi itu. Ma huwa huda apa itu petunjuk, wa ma huwa dhalal apa itu kesesatan. Ma indana ilmun. Eh, kita tidak punya ilmu. Anzalallahu kutuba wa arsala rusula. Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul. liyubayyana lil ibadi at-ta'ah al-ma'siyah Untuk menjelaskan di hadapan hamba-hamba ketaatan dari kemaksiatan wal kufra al iman kekufuran dari keimanan wal khair min syarr dan kebaikan dari kejelekan dijelaskan li'annahu lam yu'ad li'annahu la yu'adzibahum qabla an yursil qabla an yursila ilaihim dikarenakan Allah taala tidak akan menghadap mereka sebelum Allah taala mengutus para utusan dari kepada mereka wa lahum dan sebelum Allah taala menjelaskan kepada mereka wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula artinya apa dan kami tidak akan mengadab kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus para rasul jadi setelah diutus para rasul nggak ada alasan lagi gitu loh paham ya nggak ada alasan lagi. Nam hadi hujjatullah ala khalqihi inilah hujjah Allah taala terhadap makhluknya. Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Yauma Allah ar-rusula fa yaqul madza ujibtum? Qalu la 'ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Allah arsala ar-rusula liqat'il hujjah lil 'ibad li'alla yahtajju yawmal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk memutuskan hujjah ini alasan eh, untuk memutuskan alasan-alasan hamba-hambanya agar mereka tidak berhujjah di hari kiamat kelak bi annahum ja'ahum yaitu berhujjah dengan alasan mengatakan bahwasanya belum datang kepada mereka menyubangin orang yang nah menjelaskan agama atau kebaikan kepada mereka lam yubayyin lahum falau kana ihtijajil qada wal qada sahihan kalau seandainya berhujah dengan takdir, berhujah dengan kodok wal qadar itu benar, niscaya akan terjadi kontradiksi bersamaan dengan ucapan Allah Ta'ala li alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Akan ada kontradiksi di situ. padahal 'ala annahu la hujjata linnas 'ala Allah. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada alasan eh, bagi manusia di hadapan Allah Taala la fil qada wa la fil qadar tidak dalam kodok, tidak pula dalam kodar. Walafi ghairihi, tidak pula dalam yang lainnya. Madam Allah qad banjana lahum, selama Allah taala sudah menjelaskan kepada mereka, wa waddaha lahum dan mempergamblang di hadapan mereka, wa amarahum dan merintahkan mereka, wa nahahum dan melarang mereka, fala hujjah lahum fil qada wal qadar. Maka tidak ada hujjah, tidak ada alasan untuk mereka nah barakallahu fi eh, beralasan dengan apa takdir Wa namanya yaqaul laum 'alaihim. Tapi terjadi celaan, laum itu celaannya, akan tapi terjadi celaan dan makian kembali ke mereka. Nah, kembali ke mereka. Li'annahum humul ladzina faratu, dikarenakan mereka itu yang meremehkan. Faratu meremehkan. Meremehkan Nah, itu faratu. Fahum innama yu'akhaduna 'ala af'alihim wa tasarrufatihim. Maka mereka itu diadab, eh, dihukum disebabkan perbuatan-perbuatan mereka dan juga enam gerak-gerik mereka. Wa amal kodok wal kodar. adapun takdir dan juga enam ketetapan Allah taala fahuwa min sya'nillahi azza wa jalla. Itu termasuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Wal insan yara min nafsihi al-qudra wal imkaniyah. Sedangkan manusia melihat pada dirinya ada kemampuan dan ada kemungkinan. Wa yara annahu qadirun ala an yaf'al dan juga melihat eh, bahwasanya dirinya itu mampu untuk mengerjakan aw Allah yaf'al atau naam untuk tidak mengerjakan wa ya'riful khair wa ya'riful syarr dan mengetahui kebaikan serta mengetahui kejelekan wa ya'riful dhar wa ya'riful nafi' dan mengetahui mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat fa huwa alladhi maka dialah zat na'am eh, eh, yuqaddim ala hadhihi al-umur bi ikhtiyarih maka dialah zat yang apa eh, mempersembahkan apa ya fahuwa yaqdum ala hadhihi al-umur bi Maka dia itu manusia, dialah yang mendatangi perkara-perkaranya dengan pilihan dia. Ma'ilmihi biha, bersamaan apa? Dia mengetahuinya, maksudnya mengetahui perbuatan tersebut. Fahina idin in qata'at hujjatuhu 'ala Allah azza wa Maka di saat tersebut terputuslah hujjah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena berhujjah takdir dalam perbuatan maksiat dilarang dan haram hukumnya. Nasallahu alaihi wasallam wal rabbil alamin.